Baik, uh, eh, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita dalam pembahasan kitab Buyuk ya tentang masalah jual beli. Hmm, kemarin kita sudah bahas hadis pertama dan hadis kedua dari kitab ini, dari kitab Buyo ini. Kita akan melanjutkan pada hadis-hadis selanjutnya. dan perlu diketahui bahwasanya uh, yang dibahas ya, pertama kali adalah tentang syarat uh, dan larangan ya atau jual beli yang terlarang ya tentang syarat dan jual beli yang terlarang dan ini sangat penting sekali karena jika seorang mengetahui hal ini maka kerjaan dia atau pekerjaan dia yang dia kerjakan itu nanti akan membuat barokah Ya, artinya jika dia tidak mengetahui hal ini, maka nanti jual beli atau pekerjaan dia nanti ya jadi pekerjaan yang haram dan nanti hasil yang diperoleh jadi tidak berkah, tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita lihat sekarang hadis yang ketiga dalam bab ini yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud tentang masalah jika penjual dan pembeli itu berselisih apakah kita mengambil perkataan pembeli ataukah si penjual. Misalnya, kemarin ketika jualan, ya, si penjual bilang harganya 100 ribu. Namun ketika ini belum dibayar, ingin dibayar pada hari berikutnya oleh si pembeli, ya, si penjual katakan berbeda, ya, dia katakan harganya 120 ribu. Nah, dia katakan harganya 120 ribu. Padahal si penjual tadi sebelumnya dia katakan 100. Tapi dia rubah. Ya, pembeli nuntut dia katakan bosnya kemarin kamu katakan harganya itu 100 ribu. Kok sekarang jadi naik 120? Nah, bagaimana jika ada masalah ini? Mana yang diambil perkataannya? Apakah penjual ataukah pembeli? Maka di sini ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, "Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Idza al mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun." Jika antara penjual dan pembeli itu berselisih pendapat dan keduanya tidak punya bukti. Di antara bukti apa misalnya kalau jual beli? Kak Nasir ya nota ya nota si pembeli kan biasa diberi nota ya ini kan notane ini kemarin katanya 100 ribu dia sudah bawa kok jadi rubah 120 nah ini kalau ada bukti jadi bisa jadi saksi pembeli bawa teman misalnya ya jadi ini kan jadi saksi atau bisa jadi bukti tertulis atau mungkin dia rekam tapi video atau suaranya direkam, punya bukti juga. Kalau punya bukti selesai. Nah kalau punya bukti selesai masalah tersebut. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Eh, bukti itu bagi orang yang menuduh. Ya, bukti itu bagi orang yang menuduh. Ya, wal yaminu 'ala man angkar. Sedangkan orang yang Eh, dituduh itu cukup bersumpah. Ya, orang yang dituduh itu cukup bersumpah. Nah, jadi kalau sudah punya bukti berarti masalahnya selesai. Nah, karena yang dibahas walaisa bainahuma bayinatun. Jika keduanya pembeli dan penjual tidak punya bukti. Maka manakah yang diambil? Ya, maka di sini dikatakan wal qawlu ma yaqulu rabbus Perkataan yang diambil itu adalah jadi perkataan orang yang memiliki barang. Barangnya awalnya milik siapa? Penjual atau pembeli? Penjual. Maka perkataan yang diambil adalah milik penjual. Au yatata rokan atau boleh mengurungkan akad, artinya akadnya tidak jadi saja. Ya, jadi bisa ada dua pilihan di sini ketika tidak ada bukti, pada perkataan penjual atau tadi di sini akadnya sudah kita batalkan saja selesai daripada yang satu untuk yang satu ini ya mendingan kita batalkan saja hadisnya rawul khamsah yaitu diriwayatkan oleh uh, penulis uh, penulis kitab sunan Abu Daud Tirmizi Ibnu Majah dan an dan juga Imam Ahmad dan Al Hakim mensahihkannya namun tentang masalah hadis ini para ulama berselisih pendapat ya apakah hadisnya sahih atau tidak. Namun ringkasnya hadis ini hasan. Ringkasnya hadis ini hasan. Jadi kalau hadis ini hasan berarti dalam perselisihan seperti ini kita rinci jadi dua. Kalau ada bukti, ya, kalau ada bukti berarti apa? Bukti tersebut yang terpakai. Bukti tersebut yang dipakai. Ya, antara penjual dan pembeli tadi berselisih. Yang kamu bilang kemarin itu 100 ribu. Oh jadi 120 ribu. Saya bawa bukti notanya ini. Ya, kalau dikatakan seperti itu maka ada bukti berarti bukti ini yang dipakai. Ada saksi berarti saksi ini yang dipakai. Penjual punya saksi misalnya. Yang ternyata si pembeli bohong misalnya. Ya, atau nukanya dia kekal-kekalan. Nah, dia punya saksi dan dia punya e, nota kopian juga. Kalau si penjual dapatkan bukti berarti nanti jadi perkataan si penjual. Namun kalau buktinya lebih kuat daripada pembeli ya sudah berarti pembeli nanti yang ini. Jadi yang pertama jika ada bukti berarti bukti tersebut yang dipakai. Kemudian yang kedua Keadaan yang kedua, jika tidak ada bukti, maka kalau hadis ini berlaku berarti yang jadi pendapat yang dipakai adalah perkataan pemilik barang yaitu si penjual. Maka berarti persetujuan tadi selesai. Jadi jika ada persetujuan seperti itu, berarti penjual itu yang lebih berhak perkataannya jika tidak ada bukti. Berarti ketika itu pembeli tidak punya bukti apa-apa, maka sudah dia ngalah berarti. Ya sudah, ya sudah dikatakan 120 padahal setengah dia itu 100 kemarin tapi tidak ada bukti ya sudah berarti pakai perkataan si penjual ketika itu paham kasus ini ada pertanyaan ada bukti enggak pada tanggal 10 katanya beli dengan harga 100 ribu hmm. tapi tanggal 15 beli lagi harganya udah harga pulangan aman dan lain. Rasulullah itu berarti kasus lain. Ya. Ini masalahnya kita pakai patokan harga kemarin. Ya, sudah ada bukti nota. Ya toh? Sudah ada bukti nota. Ini masih berlaku harga itu. Namun kalau datang kedua kalinya ini harga sudah beda, ya, maka sudah pakai harga yang baru. Ini ini masih dalam ini belum terjadi barang belum diambil ya, baru sepakat harga gitu mau bayar. Tapi ketika bayar ternyata apa yang diomongkan berbeda. Apalagi kalau sudah dikatakan penjual sudah bilang ini harga nggak naik-naik, ya, harganya segitu. Datang berikutnya dia bilang berbeda. Ya, kalau punya bukti berarti selesai bukti yang dipakai. Kalau tidak punya maka yang diambil adalah perkataan penjual. Ada lagi? Ya. Sekarang selanjutnya yang keempat hadis keempat dalam bab ini yaitu hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW ya lana an samanil kalbi wa mahril bagi wa mahril bagi wa hulwanil kahin mutafaqun alaihi. Itu Rasulullah SAW melarang tiga macam pekerjaan yang terlarang atau tiga macam penghasilan yang terlarang. Yang pertama samanil kalb upah jual beli anjing upah jual beli anjing upahnya haram hasil penjualnya itu haram itu pekerjaan yang haram kemudian yang kedua upah pelacur upah pelacur berapa biasanya ribu. seribu kalau 60 tahun Iya di Surabaya itu seribu itu untuk yang 60 tahun pelajarnya. Ada di berita. anak SD yang mau sama yang 60 tahun kan SD SMP. Kalau hmm. pelajaran 60 tahun, bayarnya cuma sewu ini mau dia. Yang penting bisa cukup last boy. Cukup gitu. Jadi upahnya haram. Kemudian yang ketiga, wahulwan kahin. Upah dari dukun, tukang ramal. Jadi maksudkan sini tukang ramal. Ramal nasib. Pokoknya ramalan nanti minggu depan ada sepumu ini apa? Jodohmu niki ya sae dan seterusnya. Ya dia ramal si dukunnya di sini ramal ya bukan dukun bayi. Tahu ya? Ini bukan dukun bayi, tapi di sini tukang ramal nasib. Tiga pekerjaan ini atau tiga upah ini semuanya upah haram. Untuk anjing bagaimana? Apakah semua anjing itu upahnya haram? Jawabannya iya berdasarkan keumuman hadis ini. Ada tambahan dalam riwayat yang lain, nah, yang lain nanti akan disinggung oleh Ibnu Hajar, tambahan untuk anjing berburu. Anjing polisi. Anjing polisi juga termasuk. Namun tambahan tersebut pengecualian untuk anjing berburu ya termasuk juga dari anjing polisi itu pendalilannya tambahan tersebut lemah sehingga yang tepat apa tetap ya jual beli anjing secara umum anjing herder ataupun anjing yang lainnya semuanya haram kalau haram bagaimana kalau begitu dapatkan anjing tersebut harus gratis ya harus gratis diberi cuma-cuma hadiah misalnya kemarin untuk ya ini anjing untuk Enggak boleh. enggak boleh. Jadi tiga ubat tadi itu haram. Kemudian yang berikutnya lagi, hadis yang kelima. Nah, ini tentang tentang ini pemanfaatan dia memberikan syarat si penjual atau si pembeli itu memberikan syarat tambahan dalam akad jual beli. Nah, ini cara tambahan dalam akad jual beli. Misalnya, ada syarat yang tidak bertentangan ya dengan kesahan jual beli. Eh, si penjual katakan, ya, nah, misalnya pembeli, ya, pembeli tidak katakan bahwasanya saya beli kamu mobil ini, kamu mobil ini saya pakai dulu selama satu minggu. Sudah beli, tapi dia bilang saya pakai ini minggu, nanti baru setelah itu saya kembalikan. Ini syarat tambahan saja. Dibuat. Ya. Jadi dalam jual beli, syarat itu ada dua macam. Syarat itu ada dua macam. Yang pertama syarat yang berkaitan dengan akad jual beli yang membuat sah atau tidak. Syarat yang berkaitan dengan akad jual beli yang membuat sah atau tidak. Seperti misalnya, kalau melakukan jual beli harus saling ridho. Nggak boleh barang ini cuma diambil saja, terus tidak ya, diambil dengan fakta, Diambil ya dengan fakta Ini saya kasih uang 100 ribu, saya ambil barang tersebut. Kalau ambil dengan fakta tidak dengan ridho, maka jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Kemudian jual beli harus dilakukan oleh pemilik yang sah misalnya tidak boleh ini bukan barang kita, kemudian kita jualkan barang tersebut. Nah, harus sampai barang tersebut milik kita atau kita jadi wakil. Nah, ada syarat yang kedua yang di sini. Ini syarat tambahan. Nah, syarat tambahan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat tambahan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Untuk juga anak yang Ya itu syarat yang berkaitan dengan tadi yang pertama itu hmm. berkaitan dengan akad jual beli sah atau tidaknya maka ketika melakukan jual beli harus dilakukan oleh yang sudah punya sifat rusdu kalau anak kecil nggak boleh sampai dia itu tangis ya sebagian lama katakan sampai dia itu tangis atau bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk nah kita lihat dulu hadis ini baru ini kita terapkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya bahwasanya uh, dia pernah menaiki unta jamal unta dan ketika itu unta tersebut sudah lemas berjalan ya jadi wis tua ya sudah nggak kuat lagi berjalan dan ini terjadi ketika lagi pulang perang. Ya. Dia pokoknya lagi perjalanan, dia selalu yang paling belakang, paling telat. Ya, dia itu sudah dia selalu yang paling telat karena untanya ini masalahnya unta yang sudah lemes. Karena sudah tua. Fa'arada ayyusayyibahu. Maka gara-gara itu untanya dia mau biarkan begitu saja. Dia mau meninggalkan untanya tadi, sudah dia mau buang begitu saja. Berarti kalau misalnya kita punya ada hewan piaraan, ya hewan piaraan, kucing misalnya sudah kita malas mengurus ya nggak apa-apa dibuang. Ya, nggak apa dibuang kan kalau dibuang kita bisa cari makan sendiri. Nah ini juga ini diantara dalilnya seperti ini. Dia biarkan gitu saja karena kalau dia biarkan juga untanya bisa cari makan sendiri. Ya. Kalau untuk dia malah itu memudaratkan dia karena selalu telat dengan unta seperti ini. Maka ketika itu falahikani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu bertemu denganku. Nabi sallallahu itu menemuiku. Nah, jadi Nabi sallallahu itu bertemu dengan dia, bertemu dengan Jabir pada Ali. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Jabir. Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Jabir. Jadi nah, doakan kebaikan wa dorobahu. Dan Nabi Islam itu memukul untangnya tadi. Dia pukul tepuk. Terus setelah itu kasara sayral man yasir mislahu. Lalu unta tadi yang tadi jalannya itu lambat, artinya jalannya tidak seperti biasa, cepat. Ya, cuma ditepuk saja. Tadi sudah didoakan kan? Didoakan Nabi Islam doakan Jabir, kemudian untanya ditepuk, terus langsung banter. Jalannya langsung cepat, ya Kal, langsung Nabi Muhammad itu katakan karena sudah bikin tanya seperti ini Nabi Muhammad katakan ini bi ukiyatin. Sudah kamu jualkan saja unta tadi padaku dengan satu ukiyah. Ini nama mata uang dahulu. Nah lihat tadi ini salah satu tanda mukjizat Nabi SAW. Unta bisa jadi cepat cuma sekedar di kepo. Berarti motor juga bisa seperti itu. <laughs> Didorong. Moga ya, motornya wes tua terus ditepuk saja kayak gitu nggak bisa. Ini kekhususan untuk Nabi Shallallahu ya? ya, Alaihi Wasallam. Ya ini khusus untuk Nabi. Nabi Nabi Muhammad SAW ya. Nabi SAW cuma tepuk dari undanya langsung bahan perjalanannya tidak seperti biasa. Tadi pada, pada tadi wes tua ya lah, dia lemes. Jalannya tuh rindik-rindik lambat, terus ditepuk saja, langsung banter. Ya. Ini mukjizat Nabi SAW, tapi tidak bisa berlaku untuk motornya. Hasil <laughs> langsung ditepuk lalu jalannya bantelin, ya, tidak bisa. Ini cuma berlaku untuk Nabi SAW. Ya. Itu berarti kalau motor sudah tua seperti diminta ganti baru. Ya. Tidak bisa tiba Nabi SAW langsung ditepuk saja langsung jalan lagi. Tidak bisa Tiba nggak di situ. Nah, kemudian tadi Nabi Islam tadi minta kepada Jabir gimana? Sudah jual untamu saja dengan harga satu ukiyah padaku. Ya, Nabi Islam minta kepada Jabir, kamu mau jual nggak untamu tadi? Saya beli satu ukiyah. Ya, ini mata uang dahulu, mata uang di masa silam. Kultulah. Ditawar pertama kali Jabir jawab lah, saya nggak mau. Masa Rasulullah beli itu nggak mau nolong ya kalau mungkin kalau kita di tempat ini saat ini ini itu orang lain ya Rasul mau beli tolak dia nggak mau sih nggak sopan ya kurang ya, sopan ya itu pasti sudah dijemput cepat ya nggak mau terima kemudian Rasulullah tidak putus asa cuma makal Rasulullah datang lagi kembali di ini sudah jual saja untamu tadi padaku dengan harga tadi ya fabi tuhu biwukiyatin Kemudian Nabi SAW tadi ya akhirnya jadi nih deal ya. Hmm. Akhirnya si Jabir menjual kemuntanya tadi seharga satu rupiah. Berarti di sini boleh menawar suatu barang itu berulang kali. Nawar pertama nggak jadi, beli tanah, nawar pertama nggak jadi, nawar lagi boleh. Karena sini Nabi SAW nawar sampai dua kali ya kan. karena ditawar satu rupiah nggak mau. Mungkin karena Jabir setelah itu kepepet butuh duit, ya ditawar lagi mau lagi boleh. Berarti tawar berulang kali. Kemudian di sini ditambahkan humla Nahu ila ahli. Namun aku beri syarat pada Nabi SAW. Walaupun Nabi beli tapi dia beri syarat. Wahai Nabi aku beri syarat supaya aku ini dibawa pulang dulu ke keluargaku, bawa pulang dulu ke rumah. Artinya untanya dia itu bawa pulang dulu ke rumah, ya dia bawa dulu kendaraannya ini kalau ke atai ataituhu bil jamal. Kemudian tatkala aku sudah sampai di rumah, aku bawa pulang lagi, kembalikan lagi unta tadi. Ya, tadi kan sudah deal kan sudah sepakat kan mau hmm. dibeli. Ketika tapi uangnya belum. Hmm. Ya, uangnya belum. Uangnya belakangan kan? Barangnya sudah setuju. Jadi sudah beli. Tapi uangnya nanti tunggu dulu. Tapi itu sudah jadi artinya untanya itu sudah jadi milik Nabi Alaihi Wasallam. Hmm. tapi belum dibayar dibayar uang di situ. Kemudian itu mobil zaman aku mendatangi Nabi SAW lagi dengan unta tadi, ya. Fana qadami samanahu. Lalu Nabi SAW ya melunasi pembayaran tadi. Berarti barangnya intinya dulu kan, uangnya belakangan. Ada DP Iya? Enggak, pakai DP. Uang banjir enggak tadi? Berarti boleh enggak ngutang atau kredit dari hadis ini? Boleh enggak berarti? Boleh. Selama apa? Kredit tadi? Enggak ada anak-anakan dulu. Nah, kalau kalau utangi ya tapi nanti di anak-anakan ya 15 juta nanti jadi 17 juta misalnya awalnya bayar 15 juta ya tapi karena telat biasanya kan telat ya itu ada tambahan-tambahan namun kalau harganya segitu ya lebih tinggi antara yang bayar cash bayar tunai dengan bayar kredit tidak ada masalah Motor tunai 15 juta. Kredit jadi total semuanya 17 juta. Enggak ada masalah. Itu bukan beli jual beli dua harga, dia pilih salah satu kok. Saya pilih jual saya pilih kredit. Jadi satu harga. Selama apa? Tidak ada denda. Syarat yang lain tidak dilakukan oleh pihak yang ketiga. Pihak ketiga gimana? Misalnya transaksinya dengan dealer. Ya, beli di dealer ya. DP-nya sekian. Tapi nanti pelunasannya nanti ke BPR. Ke bank perkreditan, ke bank. Boleh. nggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena realita yang terjadi bank syariah pakai syariah terserah. Karena realita yang terjadi, realita yang terjadi gini, yang namanya dealer tadi dia nggak mau penyicilan itu apa penyicilan itu langsung ke dia mana ada dealer mau uangnya berputar lama ya kan jadi pingin langsung makanya dia kerja kerjasama dengan pihak leasing tadi bank tadi bank nanti bayar tunai 15 juta kan kita bayar nyicil berulang kali bayar nyicil berulang kali akhirnya totalnya jadi 17 juta yang terjadi itu apa BPR tadi pinjamin kita 15 juta suruh kembalikan 17 juta riba atau tidak Hah? Riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba. Kenapa ribanya? Nambah dari utang tadi. Bang mungkin nggak beli motor tersebut, tidak mungkin. Aturan regulasi dari Bank Indonesia, bank namanya bank di Indonesia tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Itu regulasi, sudah jadi aturan. Jadi nggak mungkin bank itu lakukan jual beli sama kita, nggak mungkin. Regulasinya aturannya sudah seperti itu. Jadi kalau ada bank jual beli itu bohong. Yang ada bank pinjamin uang. Paham? termasuk sebenarnya punya seperti BMT itu. Hmm, BMT gimana? Harus harus jalanin gak usah bawa bawa nama. Sebutan sih transaksinya seperti apa sih timnya. Kita anggapnya sebut nama nanti semuanya kena. Sistemnya bagaimana? BMT mungkin nggak? Ya. Dia beli motor 15 juta terus dua lagi. Ya, buat dia beli gitu ya? Dia beli dari dealer gitu kalau mau beli dari dulu berarti nanti motornya atas nama BMT-nya. Ya kalau beli kan nggak mungkin atas nama kita. Kalau atas nama kita berarti dia nggak beli dasarnya, mau pinjamin uang. Secara regulasi juga tidak mungkin melakukan jual beli. Paham? Ribanya di mana tadi? Nambahi. Nambahi, ya. Karena kalau kording jaroman faah fawar riba. Setiap hutang-hutang yang ada keuntungan itu adalah riba. Yang nyilih duit terus jadikan tanah. Tanahnya itu jinggo sing mutani Ditanduri. Ditanduri. Ada manfaat yang diambil? Itu malah Hmm. Ada manfaat nggak diambil? Ada. Ditanduri, diambil hasilnya. Walaupun tanahnya kayak gitu-gitu terus, tapi ada pemanfaatan dari barang gajian. Kembali ke kaidah tadi, setiap utang piutang yang ada manfaat, manfaatnya bisa uh, duitnya dianakan atau barang gadaiannya tadi yang dimanfaatkan. Itu termasuk riba. Walaupun sama-sama riba. Rido tidak boleh dalam hal yang diharamkan. Anak bapak saya ambil, belum ada kita, dia sudah senang sama saya, terus ya saya suka sama suka dengan dia, berzina. Apakah ini jadi halal? Tidak. Ya. bisa. tidak. Misalkan mantap Hah? mantap, Kita jadikan apa yang iya. kita naikin. Kalau ya. Sekarang lah mau terjadi undangan yang real lagi yang real. Motor dinaiki tadi. nggak boleh. nggak boleh. nggak boleh. Cukup dia tahan di kabinnya saja, ya motornya pakai saja sama yang punya nah. kita jadi kalau oh, yang sendiri banyak orang Islam ya kita nggak pakai pandang-pandang Islam aturannya seperti ini gitu nggak pakai orang yang punya itu Islam yang transaksi itu Islam kita pakai aturannya sekarang Islam aturannya seperti ini monggo mau diikuti ya monggo silakan kalau makan riba ya monggo mau transaksi dengan riba ya monggo aturannya sudah seperti ini Paham? Ya. Kalau kalau bertransaksi dengan apa pegawai nanti itu gimana ya? Bertransaksi gimana maksudnya? Transaksinya misalnya ya nanti itu beli beli barang beli sesuatu. Enggak masalah. Selama akadnya itu e, tidak ada ini dia beli barang, beli alat-alat kantor ke kita nggak ada masalah. Selama bukan kaitannya dengan riba, dia kan nggak transaksi riba sama kita. Itu katanya ada yang apa itu kalau apa itu uang yang di kita kan kita kan namun tidak harus mengetahui uangnya itu halal atau haram itu kalau misalnya yang kaidah yang benar untuk orang yang bekerja riba uangnya haram untuk dia sendiri namun kalau dia berikan uang tadi kepada orang lain lewat jual beli lewat hadiah halal bagi yang menerima haram bagi yang punya kerja seperti itu jadi misalnya ada orang ya bekerja riba, dia traktir satu masjid ini traktir halal untuk kita, haram untuk dia. Bedanya seperti itu. Kalau untuk pencuri beda. Pencuri beda. Hartanya bukan dia hartanya itu berpindahnya ke orang lain itu tetap haram. Sama kalau orang punya anjing tadi, anjingnya berpindah ya tetap ke orang lainnya tetap haji. Ya dah? Sama seperti itu. Namun kalau tadi itu berbeda, itu yang haramnya itu karena pekerjaannya. Jadi haram bagi dirinya, bukan bagi orang lain. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ketika itu, kan umumnya tadi dibeli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tadi beri syarat ya, pakai dulu, kemudian ambil lagi kan, kemudian Nabi Wasallam bayar satu oke ya uangnya belakangan. Berarti boleh kan Eh, kredit boleh, bayarannya itu tertunda boleh, barangnya duluan. Boleh kan? Boleh. Nanti ada hadis lagi berikutnya. Jadi kredit tidak ada masalah selama tidak ada denda, selama tidak lewat pihak ketiga atau bentuk-bentuk transaksi tertentu yang masalah. Kalau sudah lewat pihak ketiga, ini yang biasanya masalah. Tapi kalau saya kredit langsung ya, nyicil, ngutang sama saya terus nyicil, nyicil, nyicil, nyicil sampai lunas, nggak ada masalah selama tidak ada denda. Kalau ditarik? Hmm? Ditarik. Ditarik. Ya belum dua bulan membayar utang nggak boleh zolim misalnya saya utangi motor ya terus nggak lunas ditarik motor tadi nggak boleh karena ketika sudah terakhir seperti itu motor sudah jadi milik yang yang beli tadi kalau syaratnya simpan Hah? syarat syarat yang batin syarat yang batin itu masuk ke syarat yang pertama itu syarat tambahan yang tidak diboleh. <laughs> kalau menjawab banyak nih jawabannya sedikit hmm. pertanyaannya banyak nih menjawabnya sedikit Masih dijawabin. Jadi itu nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa, diambil Nggak apa-apa itu nggak tahu. Nggak boleh. Karena apa? Saya beli ya, beli barang. Cara cara tidak tidak tunai ya maka barang itu sudah jadi milik saya. Sudah jadi milik saya, nggak boleh. Kalau saya nggak lunas, barang saya diambil, nggak boleh. Jadi, kalau kita beli ya, motor ya, <clears throat> mas motor, beli motoran, kadang nanti masalahnya itu nggak ditarik. Hmm. Jadi, kadang kas kita itu kita ambil barang-barangnya, kita tukar dengan manusia jelek-jelek gitu. Lalu ditarik ke barang kadang kita itu Oh, boleh. Kalau mau seperti itu, misalnya ini kredit macet ya dong, istilahnya kredit macet. Solusinya motor tadi diambil, disuruh jual. Ya, suruh jual, sisanya ambil untuk lunasi utang, sisanya ambil untuk yang tadi punya utang tadi. Gitu. Yang namanya ngutangi itu seperti itu resikonya siapa suruh ngutangi. Ngutangi itu bukan untuk bunuh orang, untuk nolong. Masa ketika ngutangi mau nolong kok sekaligus ditikam? Bukan, resiko ngutangi orang seperti itu. Makanya Nabi Rasulullah itu selalu jelaskan kalau ngutang itu ibaratnya sudah mau sedekah kepada orang, sudah separuh dia sedekah itu utang. Nah itu, itu namanya ngutang sekaligus bunuh orang. Ini belum masuk, belum masuk riba ini, ini baru kodima ya. ini. Ya, sudah ya, kita kembali dulu sebentar. Nabi SAW lunasi e, pembayaran unta tadi, summa rojak tufar telah fi asari. Kemudian aku kembali, ternyata Nabi SAW suruh ada satu orang untuk nguntit ya, si Jabir untuk mata-matai si, si Jabir. Fakal kemudian Nabi Muhammad itu mengatakan asaroni ma kastuka li aku jamalaka kamu kira kata Nabi SAW ya pada Jabir. Kamu kira tadi aku tawar-tawar barangmu tadi. Kamu kira aku ingin mengambil barangmu, mengambil untamu. Kemudian Nabi Sallam untuk kebaikan ya si Jabir khus jamalaka wadarohimaka fawalak. Hmm. Sudah kamu ya ini ambil saja untamu itu untukmu uang ini kita ambil saja untukmu semuanya tapi baiknya eh, sampai ingin menguji Jabir Jabir kok bisa sampai menjual untanya tadi ingin hidup zuhud jadi Nabi Sallam mengujinya tadi mau beli karena dia mau jual betul ya. kemudian Nabi Sallam sudah tahu kondisinya Jabir seperti itu sudah dia kasih unta sekaligus dengan uangnya tidak diambil lagi. Hadis ini muttafaqun alaih dan ya Bukhari dan Muslim, ya riwayat Bukhari dan Muslim dan lapas ini adalah riwayat Muslim. Hadisnya orang kaya. Hmm? Hadisnya orang kaya. Jadi paham hadis tadi? Ada pertanyaan? Ada sertifikat ada pertanyaan? Imam mata-mata yang seperti tadi boleh? Iya boleh. Menyelidiki ya, coba. Ada ada pertanyaan? cepat berapa Kalau itu kan misalnya itu lebih mahal daripada kita pakai. Ya resiko. Ya. Hmm. Lalu gimana sih ya apa yang apa itu yang dalam krisis nonton itu apa atau barang yang lain apa enggak itu menjalankan sistem bisa. Jadi solusinya, nah ini memang uh... kalau maaf, kalau misalnya harganya sama kan kita memiliki kredit iya tidak masalah kredit itu lebih tinggi daripada tunai oke okay. itu nggak ada masalah ya. namun sistem pembayarannya ya. dan sistem kepemilikan barang tadi itu nah ini, ini belum selesai nanti ada pembahasan ya. kita kalau mau jual barang pada orang lain kita harus miliki dengan sempurna terlebih dahulu barang tersebut sudah atas nama kita baru boleh jual lagi pada orang lain. Kalau ini kita beli beras misalnya berasnya sampai ditimbang dulu ya jadi milik kita baru kita jual lagi pada orang lain nggak boleh langsung pindah seperti itu saja ya padahal itu belum jadi milik kita secara sempurna gitu jadi nggak boleh seperti itu hmm. resiko memang karena waktu yang lama ya kredit harus lebih tinggi memang daripada yang tunai iya. namun cara kreditnya nanti seperti apa jadi kalau motor biasanya solusinya tadi kalau motor kalau mau jual berkredit misalnya kita jual motor second ya, ya, ya boleh. Jadi pembayarannya dengan kita saja. Ya. Nanti sampai pelunasan seperti itu, tidak ada denda, ya. tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Makanya untuk zaman ini lebih enak itu beli barang-barang itu cash. Kalau kredit di mana-mana itu nggak selamat dari riba. Jadi itu biasanya perjanjiannya sewa beli. Sewa beli terus? Sewa beli. itu untuk jalan untuk mengambil. Nah, tiga itu tidak bisa sebar. Terus bangsanya begini kan? Gak usah sebutin nama banknya. Bilang aja transaksinya seperti apa. Dalam kemarin kan saja. Tidak. Pokoknya salah satu tahun itu ini saya punya motor ya motor alhamdulillah terbawa ke sana hmm. dijadikan berarti motor sampai saya beli lima belas juta terus hmm. ya kan? ya, kita jual lagi sama kamu juta, dua puluh juta itu namanya transaksi ina ina, itu ya kita punya barang jual pada orang lain ya, ya saya jual padamu barang ini secara kredit, kamu bayar nanti ke saya secara kredit. Namun ber, e, waktu berikutnya lagi, mungkin minggu depan, datang lagi, saya beli barangmu dengan harga yang lebih rendah, secara cash. Dia tadi nyicil suruh bayar 20 juta. Ya. Terus dia tarik barangnya lagi, dia bayar cash 15 juta saja. Jadi dia ingin sebenarnya dijamin uang 15 juta, kembalikan 20 juta. Ya. Nah. Kan gitu. Nah, berarti dia akal-akalan ritual. Seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan ini saya tadi sudah bilang regulasi Bank Indonesia gimana? Regulasi gimana? Ya, ya, iya, gitu regulasinya. Makanya apa-apa ya sabar mau, ingin rumah ya sabar ya ini nih punya rumah sendiri motor ya sabar ya nyalain nanti juga bulan, Dan lebih enak punya cash daripada punya kredit mikir cicilan terus, belum lagi ribanya mikir. Gadis di mana? Hah? Gadis ganti manfaatnya. Itu ada berapa? si itu mbak nanti. Tapi ada tak? Tidak ada. Tidak boleh. Ngambil manfaat dari. Dari mana unta itu. Kan? Itu unta, itu unta betina. Motor ada yang betina? Unta betina dia punya susu. Ketika susunya tadi nggak diperas, kan untanya sakit. Makanya harus diperas. Diperas dimanfaatkan oleh yang ngutangi, Ya, meras tapi dia ganti uang. Dia ganti, dia manfaatkan unta tapi dia ganti sekadar dengan susu yang dia tarik. Jadi sebenarnya jadi ini kosong. Dia manfaatkan tapi dia juga ada imbalan. Begitu. Coba yang tadi, manfaatkan tahu Ada imbalan enggak? Enggak ada. Ini butuh, ini juga ada ada kebutuhan karena kalau dibiarkan susunya tadi, ini dibiarkan dalam ini terus ya, si betina ini bisa sakit nggak diambil, ditarik susunya. Kalau motor katakanlah nanti kalau cuma dibiarin keangkatan dong oleh Kenapa enggak BPKB-nya sudah ditahan? Oh. Motornya sudah yang itu dia pakai terus kita salah itu banyak revisi kita harus terjual terus yang gitu. dipegang sampai kakinya. Iya. Dipegang yang ya. yang surat yang paling bagus itu dikasih. Iya, iya. nah, Apa lagi? Bagus. Ya. Satu hadis lagi kita bahas. Hukum menjual budak-budak bah. Yaitu ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya, dia katakan, "Aqtaqa julun minna abdan lahu an duburin." Yaitu ada seseorang itu ingin memerdekakan dari kami seorang budak yang dia miliki di mana nanti budak tersebut akan dimerdekakan di akhir. Maksudnya jadi ada istilah dalam perbudakan, ya, perbudakan di di masa Islam. Kemudian kalau majikannya mati, ya, yang tuannya itu mati, maka budaknya itu merdeka. Nah, budaknya itu merdeka. Jadi budak ini sudah janjikan sama tuannya. Kalau kamu mati, eh, kalau kalau majikannya itu mati, budak ini merdeka. Kemudian lam yakun lahu malun gairu. Namun majikannya ini tidak punya harta yang lain selain budak itu. Jadi dia punya budak kan, kalau majikannya mati, budaknya merdeka. Namun dia punya harta cuma itu. Tapi dia punya utang. Jadi dia punya utang ya. Kalau mati kan harus dilunasi. Utangnya kan. Terus punya budak, ini harta juga. Budaknya ini bisa dijual sebenarnya. Tapi budaknya tadi janjinya tadi kalau mati nanti merdeka. Ya, bebas. Maka pada adihin Nabi SAW, faba'ahu maka Nabi Islam itu panggil budak tadi, maka Nabi Islam itu menjual budak tersebut. Mutafakun yang lain ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud tadi sini lihat ada utang. Dan orang yang masuk ini punya harta yang berharga yaitu budak. Budak ini tidak dipilih dia merdeka, tapi budak tersebut diambil, dijual, hasil menjual budak tadi dipakai untuk lunasi utang. Berarti apa kesimpulannya? Utang itu lebih didahulukan daripada pembebasan budak. Ya, artinya di sini kalau kita ketika meninggal dunia punya ada utang dengan harta waris, ya mana yang lebih didahulukan? Utang yang lebih didahulukan untuk dilunasi daripada untuk masalah pembagian waris. Utang lebih didahulukan. Ada utang, ada eh, pengurusan jenazah. Ya. Ya. Kalau ada pengurusan jenazah, pengurusan jenazah lebih didahulukan. Jadi urutannya untuk masalah masalah mayit ya, urutannya itu dari pengurusan jenazah dulu, hartanya diambil. Setelah itu baru utang dilunasi. Ya, utang ada yang berkaitan dengan sesama manusia, ada yang berkaitan dengan Allah. Misalnya ada utang utang e, memberi makan kepada orang miskin ya, dan seterusnya ya utang yang kedua kemudian yang ketiga wasiat baru yang keempat itu waris jadi utang masih lebih didahulukan urus jenazah utang wasiat urus jenazah utang wasiat waris waris terakhir seandainya untuk yang yang utang urus jenazah urus jenazah utang dan wasiat ini sudah habis dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta ya sudah habis ya terutama misalnya utang nih urus jenazah sudah, ini utang sudah dilunasi dengan hartanya tidak punya waris, ya sudah tidak ada pembagian harta waris. Utang lebih dahulukan. Ya. Jadi dari hadis ini sudah jelas menunjukkan utang ini sangat penting dahulukan daripada walaupun itu budak ingin dibebaskan. Jadi budaknya tidak jadi merdeka, dia malah dijual untuk lunasi utang. Ah, ada enggak? Dalam menjual punya utang enggak tahu. Hah? Ini dari siap dari oh. konteks hadis ini. Pada itu ini memaafkan masalah utang itu. Ustaz, kalau utang itu apa ada ada anjuran supaya kita maafkan? Pada saat atau dilakukan gimana? Ain kanu di panadinatin bilang misal. Ya. Jika punya utang tidak bisa dilunasi pada jatuh tempo maka hendaklah yang pemberi utang itu memberikan tempo waktu, jangka waktu. Jika ingin bersedekah, artinya utangnya diputihkan, maka itu lebih baik. Jadi ada anjuran ya? Ada anjuran. Anjuran untuk memutihkan. Itu lebih baik. Jadi pada sekedar untuk memberikan tempo waktu. Ada lagi? Itu sebenarnya kaitannya dengan yang uh, pendahulukan utang dari warga sawari tadi. Ketika mungkin harta waris tadi dibagikannya sebelum meninggal, men, hutang itu kita anaknya atau cuma nanti bisa di akhirat tanggungan mayit warisan itu ada setelah belum meninggal nggak ada warisan iya, belum meninggal nggak ada warisan jadi sudah dibagi-bagi dulu gitu apa hartanya pasalnya itu yang memang jadi ya? ya jadi hadiah kan nah itu setelah itu tidak ada warisan lagi Utangnya gimana ya? Tapi harus utangnya nanti pokoknya orang tuanya harus dilunasi utang. Tanggungan anak. Iya. Nah, tidak dipersyaratkan, boleh setelahnya. Ada lagi? Riba belum, tapi kalau mau tanyakan tentang masalah riba mau tanya. karena karena ada yang punya utang. Utangnya belum digunakan Hmm. Itu cuma uh, peringatan keras Nabi SAW bagi orang yang berutang tapi utangnya belum dilunasi sampai mati. Itu, itu peringatan saja. Namun ketika orang itu ada e, jenazah yang kedua yang dibawa masuk, yang tanya punya utang atau enggak. Kemudian ada sahabat yang katakan, sudah saya nanti nyawur utangnya. Sudah, oh. ketika itu sudah urusannya beres. Itu misalnya utangnya berhenti sahur itu kan, kalau yang kubur itu kata disekai. Dia masih menggantung, mu'allak. Bergantung. Bukan maksudnya bisa karena utangnya. Dia nanti pertahan. tertahan, ya. dia masih tertahan. Artinya sampai utangnya lunas baru dia bisa dikatakan selamat ataukah dia bersiksa. Bentar. Uh, yang ada utang nanti kalau tidak bisa dilunasi nanti kebaikan-kebaikan dia itu yang diambil. Dan kebaikannya yang diambil karena tidak ada dinar dan dirham lagi tidak ada uang untuk lunasi utang tersebut. Karena seharusnya itu setelah anu, mendinginkan kulitnya maknanya itu. Berarti apakah itu jadi ada kubur? berhenti berkaitan dengan misalnya apa itu karena ada itu misalnya korban kan ada arisan pertama juga orang enam orang terus suatu saat yang menerima data korban itu pertama kali itu sudah meninggal terus berarti kan dia punya hutang sampai mungkin 15 tahun nah, itu misalnya seandainya kasusnya hadisnya hadis itu orang yang berhutang di Siksa itu karena sudah <laughs> Apa begitu ya? Coba nanti kita lihat kalau sudah mau bahas bahasa mata. Ini yang ada <coughs> ada. Ustaz ada yang itu turun. <coughs> Apa lagi? Ada di sisi di sisi ada yang utang itu ada dua itu berapa Utang itu ada dua macam. Yang pertama ada utang yang harus dibayar walaupun dia sudah meninggal, tapi ada utang yang dimaafkan. Begitu pak. Jadi orang itu berusaha semaksimal mungkin sampai mati orang nggak sempat juga itu dimaafkan. Tapi kalau utangnya mendendeng, mendendeng atau pada punya punya juga tinggal itu yang itu yang membuat kejam. Itu beberapa kali yang kita buka pada Kurang tepat juga. Kurang tepat. Hmm. Kalau ada hadis yang cuma sebutkan kalau dia punya utang kemudian berusaha untuk lunasi maka Allah akan mudahkan untuk lunasi utang tersebut. Namun kalau dia itu punya utang terus nggak mau lunasi padahal itu mampu, maka nanti kalau dia mati nanti seperti mati seorang pencuri. Hmm.